وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Kita senantiasa memuji dan memuja Allah Memohon pertolongan hanya kepada Allah karena la haula wa la quwata illa billah. Kita adalah makhluk yang lemah tanpa bantuan Allah. Hidup kita akan penuh dengan kesengsaraan. Dan dalam setiap sholat pun kita mengikrarkan kelemahan kita. Kita berkata, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Kita ya Allah kepadamu mengabdi Kepadamu beribadah dan hanya kepadamu kita meminta pertolongan Karena memang kita memerlukan pertolongan Allah Jalla Jalaluh Sebagaimana kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan jiwa kita dan dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah siapa yang diberi petunjuk oleh Allah siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada pun tiada seorang pun baik dari bangsa jin atau manusia yang dapat menyesatkan sebaliknya yang disesatkan dalam kehidupan ini yang karena salah mendatangi kajian, salah berteman, salah baca buku atau apa saja sebab-sebab kesesatan itu, maka dia tidak akan pindah dari kesesatan itu bila Allah tak berkehendak. Yakinlah dengan hal itu.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 Baginya segala bentuk kepemilikan, semuanya milik Allah. Baik yang ada di rumah kita atau yang kita pandang dengan mata kita semuanya milik Allah. Walahul hamd dan bagi Allah segala pujian karena dia yang berhak untuk dipuji. Terkadang kita nih manusia minta dipuji, ingin di disanjung, Ingin dia apa Ustaz bahasanya Ustaz? Disanjung ya, disanjung tuh ingin disebut-sebut kebaikannya, dipuji. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Kau tuh apa yang kau lakukan? Kau bisa sholat itu karena Allah. Saya bisa ceramah, siapa yang bikin saya bisa ceramah? Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bersedekah, Allah yang bikin kita bersedekah. Hati kita tergerak. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah yang dia diutus untuk menyampaikan risalah Allah. Maka kita tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya Nabi kita. Kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus taat dengan perintahnya. Kita harus jauhi larangannya. Kalau tak mampu melaksanakan, jangan diakal-akali. Diakal-akali itu apa Ustaz? Sama diakal-akali itu. Gimana ini yang wajib jadi nggak wajib? Gimana yang haram ini ya jadi ha halal sedikit lah nggak apa-apa. Jangan. Seorang yang beriman itu Allah mensifati mereka di akhir surat Al-Baqarah apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na Wufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Itu sifatnya orang beriman. Jadi model di militer. Di militer itu nggak tahu di Singapura. Kita kalau di Indonesia itu kalau jenderalnya panggil anak buah, sini. Apa jawab dia? Siap, komandan. Dia nggak tahu mau disuruh apa nggak tahu. Yang penting siap dulu. Dan seorang mukmin apa saja perintah Allah Sami'na wa ata'na. Perkara kita tak bisa melaksanakan. Wufranaka Rabbana wa ilaikan masir ya Allah. Kita mohon ampun. Karena kalau kita sudah mengakal-ngakali syariat Allah, akhirnya ada banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Tapi kalau kita berusaha untuk melaksanakan sami'na wa ata'na, terkadang subhanallah di beberapa masjid di Indonesia nih, kan disunahkan imam itu kalau mau sholat untuk meluruskan saf. Dia mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuh min tamamis shalah. Masya Allah, saya senang ketika imamnya itu mengamalkan sunnah itu. Makmumnya secara serempak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi softnya tetap jauh-jauh. <laughs> Jadi saya berpikir, tuh sami'na wa ata'na itu bukan ucapan. Itu perbuatan sebenarnya. Jadi mereka itu softnya tetap nggak ada yang rapat. Tapi perkataannya sami'na wa Allah Allahu Akbar ya. Kita benar-benar sami'na wa atona. Kalau tak mampu, karena terkadang sebagian orang tak bisa melaksanakan perintah Allah. Karena ada kondisi. Dan kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia dipenjara oleh penguasa pada waktu itu. Tatkala azan dikumandangkan, beliau itu berdiri dari tempat istirahat Di penjara, di jail ya. Dia berdiri menuju ke pintu. Pintu penjara. Dia dengar azan di luar. Dia mengatakan, Ya Allah, aku hanya bisa jawab engkau sampai sini, ya Allah. Dia jawab tuh panggilan Allah. Tapi dia cuma bisa sampai situ. nggak bisa dia keluar dari penjara. Tapi dia tetap bagaimana dia ingin sami'na wa nggak Gak ada ucapan, ya anak kan di penjara, Nah nggak bisa tuh tapi tetap dia berusaha bagaimana dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman yang bisa sami'na wa ata'na. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Semoga selawat itu bersambung untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya dan untuk sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tajuk kita hari ini masalah hati. Hati itu bahasa Melayunya apa? Oke. Okay. Kalau kita mau makan hati sapi dijual. Apa bahasa Melayunya hati sapi? Hati juga. Hah? Hati lembu. Kalau kita mengatakan hati manusia dan hati lembu sama. Sama nggak? Di mana letak hati manusia? Di sini sebelah kiri ya, dada kita sebelah kiri hati. Apa yang ada di sini? Jantung. Kalau bahasa Inggrisnya jantung apa Ustaz? Heart, Iya. heart. Kalau hati lembu itu apa namanya? Liver atau apa? Liver. Jadi ada perbedaan. Yang dimaksud dengan hati di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sabda-sabda Rasulullah SAW itu sebenarnya heart, Bukan liver. Orang kalau bilang sakit hati mesti dia taruh di dadanya, nggak taruh di livernya dia. Livernya di mana? Hah? Ana nggak tahu lah sebelah sini. <laughs> tapi tapi yang jelas ketika orang bilang sakit hati yang dia maksud adalah jantung. Itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat saladal salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadal sajasadul kulluh ala wahyal qalbu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tubuh manusia ini ada mudghah itu segumpal darah. Bukan. Daging. Kalau darah itu alaqah. Itu baru darah. Dan liver kita dari darah. Beda dengan jantung kita. Rasul mengatakan di tubuh kita itu ada sepotong daging. Kalau daging itu sehat, kalau daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Daging itu. Subhanallah. Tapi kalau dia rusak, sakit tuh jantungnya, maka seluruh tubuhnya sakit. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan sepotong daging itu adalah al-qalbu. Yang bahasa Indonesianya jantung kolbu itu jantung ya. Benar nggak jemaah? Hati ketika seorang berbicara tentang hati, sebenarnya dia berbicara tentang jantung. Dan kita lihat ada yang dokter di sini? Ada yang dokter? Para medis lah. Ana nggak tahu lah. Jantung ini katanya tugasnya Ustaz. Dia sistem peredaran darah ya dia memompa, kemudian dia sebarkan, dia masukkan lagi. Kalau itu rusak, subhanallah jemaah. Tuh orang-orang Indonesia pada ke Singapura tuh untuk memperbaiki jantungnya. Tapi hatinya nggak diperbaiki. Karena masuk Singapura, masya Allah, ya. kita ini benar-benar mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang berada di sini. Jantung itu kalau udah sakit, ada yang namanya penyumbatan umpamanya ya. Ada penyumbatan, kemudian pompanya terlalu keras sampai pecah. Jadi stroke, nggak bisa. Jadi itu benar-benar organ yang sangat vital. Kalau rusak, kata Rasul rusak semua. Ini sebagai pertanda bahwasanya yang disampaikan Rasul adalah wahyu dari Allah Jalla Jalla. Baik itu hati secara medis, secara kedokteran, yang kita maksud jantung, ataupun jantung secara rohani kita. Itu memiliki peran yang sangat besar sekali dalam kesehatan kita, kesehatan tubuh kita. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Orang yang hatinya sehat Masya Allah Makan apa saja aman buat dia jantungnya sehat ya kita katakan nggak seperti orang yang sudah sakit jantungnya mau makan ini oh jangan kata dokter tak boleh ada yang pakai jantung pasangan apa istilahnya itu apa jantung palsu masa ada jantung palsu ada yang pakai apa pakai baterai pakai apa ya pemicu jantung ya naudzubillah ya mereka itu ketika sudah sakit baru mereka berobat kita ini ketika belum sakit jantung seharusnya kita menjaga diri kita karena kalau udah sakit susah diobatin baik itu hati kita kalau sudah sakit susah diobatin orang yang jantungnya bersih dan jiwanya mulia apa yang akan dia dapatkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ada hari jemaah di mana pada hari itu tak bermanfaat tuh harta, tak ada guna itu anak-anak kita. Kecuali satu manusia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kita bicara ini supaya kita tahu. Ketika kita menjaga hati, menjaga jiwa kita, kita tahu akan dapat apa. Manusia termotivasi untuk beramal karena ada iming-imingnya. Apa tuh iming-iming, Ustaz? Hah? Reward. Ya, ada reward tuh. Kayak antum mah. Kalau kerja nggak digaji. Ana masya Allah Ustaz, ana ini orangnya senang bekerja Ustaz. Kerja di perusahaan, ana alhamdulillah kerja lima tahun nggak dibayar. Kayaknya nggak bakal dia kerja, berhenti tuh satu bulan berhenti. Ketika nggak dibayar, kita suka sama reward itu, memang manusiawi. Allah pun memberikan reward kepada kita. Kau kalau bersihkan hatimu, kau jaga hatimu, jantungmu, jiwamu, akan ada riwayatnya. Maka di dalam hadis-hadis Rasul, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah itu senantiasa mengingatkan dengan adanya hari akhir. Dengan adanya kiamat. Dengan adanya hari pembalasan. Yaumuddin, yaumul hisab, yaumul jaza. Adanya hari-hari itu orang semangat. Ketika orang mau berbuat dosa, dia ingat. Kau bakal dibalas tuh, ada neraka di sana tuh. Dia akan mundur seperti sabda uh, firman Allah Subhanahu wa taala in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir kalau kalian beriman dengan Allah dan hari akhir beriman dengan Allah dan hari akhir di hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir hari pembalasan itulah yang membuat kita tiap hari mau bekerja dari jam 5 sampai jam 6 sore karena di akhir bulan ada gaji. Maka kita harus menguatkan keimanan kita dengan hari akhir dan orang yang membersihkan hatinya dia akan dapat dua pahala. Dua riwat. Riwat di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Qad aflaha sudah beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, membersihkan hatinya, waqad khaba man dassaha, maka sengsara orang yang membiarkan hatinya itu kotor, hatinya itu rusak, maka dia akan sengsara dalam kehidupan ini. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Taha ayat 75 76, "Waman ya'tihi mu'minan qad amila salihat Barang siapa yang datang kepada Allah, datang pada hari akhir itu mukminan dalam keadaan beriman. Jadi yang pertama beriman. Qad amilas solihat, beramal soleh. Jadi nggak cukup kita cuma ngomong ana beriman, Ustaz. Ana hati ana penuh dengan keimanan. Ente kok nggak sholat? Ya, males saja kata dia. Subhanallah. Kau kalau memang benar keimananmu itu akan mendorongmu untuk beramal. Maka Allah mengatakan yang datang kepada Allah dalam kondisi beriman, qad amila solihat, dia telah beramal soleh, faulaika lahumud darajatul ula. Maka mereka akan mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi. Jannatu adnin, surga jemaah. Jannatu adnin. Subhanallah, kalau kita bicara surga, terkadang sebagian jamaah ini biasa aja. Oh masuk surga Ustaz ya Iya iya Coba kalau dia bilang Yang membersihkan hatinya akan dapat gaji tiap bulan 10 ribu 10 ribu Ustaz Oh kalau surga buat dia biasa Karena kembali iman kita terkadang dipertanyakan Seorang sahabat Nabi Dari kalangan Ansor ya Namanya Abu Umar kalau nggak salah lupa namanya. Ketika perang Uhud, atau perang Badar waktu itu. Rasul SAW mengatakan, Halumu ila jannatin arduha samawat wal ard. Rasul mengatakan kepada pasukannya, ayo kalian berlomba-lomba menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu sahabat yang ada di sebelah Nabi, dia langsung tanya, Ya Rasulullah, jannatun arduha samawat wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Naam, kata Rasul SAW. Bakhin, bakhin, kata dia. Rasul tanya, kenapa kau bilang bakhin, bakhin? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak mengatakan itu kecuali rajaan aku namin ahliha. Aku berharap untuk menjadi penghuni surga. Apa kata Rasul kepada sahabat ini? Anta min ahliha. Kau termasuk yang masuk surga. Subhanallah jemaah. Itu sahabat. Maka dia mengeluarkan fa'akhraja tamarat. Dia keluarkan kurma dari tempat pedangnya. Dia keluarkan tuh. Dia mau makan. Kemudian dia mengatakan la in ishtu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawilah kata dia. Kalau aku masih hidup sampai aku habiskan kurma-kurma ini, maka itu kehidupan yang panjang kata dia. Dia lemparkan kurma itu dan dia masuk ke medan perang Badar waktu itu dan dia meninggal syahid. Subhanallah. Surga jemaah. Orang yang membersihkan hatinya. Allah mengatakan jannatu adni. Surga adn. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha. Bukan cuma itu. Kalau yang kita dapatkan umpamanya, kau bekerja di kerajaan akan mendapatkan nanti di akhir tahun kalau kau sudah mau mati itu udah tua kita kasih umpamanya rumah yang luasnya satu hektar berapa satu hektar satu hektar sepuluh ribu meter persegi kita kasih kau rumah itu selama kau hidup kau pakai tapi kita tahu mungkin umur tinggal dua tiga tahun kita kan tak akan bahagia kok nggak dari dulu dikasih rumah gitu kan kok baru sekarang maka Allah mengatakan surga Allah itu bukan cuma tiga empat tahun. Tidak seratus tahun. Tidak seribu tahun. Tapi khalidina fiha. Selamanya akan berada di sana. Ketika orang tahu akan selamanya maka kebahagiaannya semakin banyak di dalam hatinya. Itu buat siapa? Wadhalika jaza'u man tazakkah. Dan itu, reward itu diberikan kepada orang yang menyucikan, membersihkan dirinya. Subhanallah jemaah. Kemudian kalau kita jaga makanan kita. Kita makan yang sehat. Kita olahraga. Kita lari tiap hari. Kira-kira yang sehat kalau anak yang melakukan itu kira-kira yang sehat ama anak apa Ustaz Saifuddin? Masa anak yang olahraga beliau yang sehat? Enggak nah, mungkin lah. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia amalkan. Maka kita harus tahu ketika kita jaga makanan kita, kita olahraga yang sehat itu bukan tetangga kita, bukan jiran kita, tapi kita sendiri. Maka Allah mengatakan waman tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Barang siapa yang berusaha untuk membersihkan dirinya, menyucikan jiwanya, sebenarnya dia itu keuntungannya kembali kepada dirinya sendiri. Ma'asyil muslimin rahimahkumullah. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang masuk surga. Orang masuk surga kan nggak sekaligus. Kita nanti akan dibangkitkan dari kubur kita, digiring ke padang mahsyar. Di situ ada haut ya, mentari yang mendekat, kemudian amal kita akan ditimbang, nanti akan ada pembagian kitab-kitab rapot, lalu kita digiring menuju ke neraka jahanam. Yang di situ ada sirat untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan awwalu zumratin al jannah. Kelompok pertama yang masuk surga Bagaimana mereka itu? Rasul mengatakan lahtilafa bainahum wala Tidak ada kegaduhan di antara mereka. Tidak ada percekcokan di antara mereka. Ini perselisihan itu bermuasal dari mana? Dari hati. Wala tabaghud, tidak ada saling benci di antara mereka. Enggak ada. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid hati mereka seperti hatinya orang satu. Saling mencintai, saling menyayangi. Itulah orang yang pertama kali, kelompok pertama kali masuk surga. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallah wallazi nafsi biadihi. Rasul mengatakan demi yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kalian tidak akan dikatakan beriman sampai engkau cinta dengan saudaramu seperti kau cinta dengan diri sendiri. Subhanallah. Kita ini sama saudara, kita ini saudara semuanya. Sebenarnya satu badan dalam jiwa yang banyak, tapi badannya satu. Maka kata Rasulullah SAW, seorang mukmin itu idzhtaka minhu udun. Kalau tangannya kena duri, tangannya kena Betul kena duri saja. Tahu kena duri atau kena paku, dia akan saling membantu. Badannya semua akan sakit. Bahkan secara medis dikatakan, Rasul ketika mengatakan seorang mukmin itu kal jasadil wahid seperti satu tubuh. Idashtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bisahri wal humma. Seperti satu badan nih, kalau ada yang sakit, seluruh tubuhnya itu akan berusaha untuk merasakan sakit dia. Dia malam tak bisa tidur. Dia merasa panas, umpamanya sini yang sakit. Secara medis dikatakan darah itu semua mengalir ke tempat ini untuk menyembuhkan dia. Berusaha untuk luka yang terjadi di sini cepat nutup. Itu secara medis dan Rasul memisalkan dengan hal itu. Gak mungkin orang umpamanya um, kakinya sakit, nggak bisa tidur. Ente kenapa kok nggak bisa pejamkan mata? Kaki anak sakit. Ya, yang sakit kan cuma kakinya. Kenapa matanya tak bisa tidur? Karena kita satu badan. Nggak bisa tuh orang tidur kakinya sakit. Maka seorang mukmin tatkala saudaranya sakit, dia tak bisa tidur. Dia memikirkan saudara. Dia tak nyaman sendiri sedangkan saudaranya susah. Maka yang pertama masuk surga kelompok mereka adalah yang hati mereka itu seperti hati satu orang, tidak ada percekcokan, tidak ada pertikaian, tidak saling membenci di antara mereka. Dan di hadis lain diriwayatkan Imam Muslim, Rasul SAW mengatakan yadkhulul jannah akwamun afidatuhum mithru afidatit ta'ir Kata Rasul SAW, akan masuk manusia-manusia ke dalam surga yang hati mereka seperti hatinya burung jemaah. Subhanallah ya. Hatinya burung itu dikatakan hati yang lembut burung itu. Antum kalau ngelihat ya, burung darah, burung merpati lagi sama teman-temannya, dia makan bareng-bareng, ada yang sikut-sikutan jemaah. Umpamanya nih, antum kasih jagung ya, anda nggak tahu di sini. Kalau di Medina tuh biasanya ada orang ngasih makan burung darah. Itu burung darah Anda belum pernah ngelihat yang tonjok-tonjokan gitu. Eh, nanti kok mau makan tempat Anda nggak ada. Dia makan semua. Subhanallah. Seperti hatinya burung jamaah. Dan orang yang hatinya bersih adalah orang yang paling baik. Jadi kalau mau dikatakan siapa sih orang yang paling baik itu? Bukan yang paling banyak sedekahnya. Bukan. Ada orang-orang yang banyak sedekahnya tapi hatinya kotor. Maka sebagian orang bersedekah tak diterima sama Allah Subhanahu wa Allah Jalla Jalaluh mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman jangan engkau membatalkan pahala sedekahmu itu dengan man dengan mengungkit-ungkit Aku pernah kasih kau dulu. Kenapa kau sekarang kok tak mau datang ke rumahku? Dia mengungkit-ungkit dan menyakiti orang. Orang yang baik bukan seperti itu. Nabi mengatakan, Kila ya Rasulullah, ayun nas afdol. Nabi pernah ditanya, Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling afdol? Yang paling baik? Beliau mengatakan, Kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling baik adalah orang yang mahmumul qalb. Saduq al-lisan. Para sahabat mengatakan, Saduqul lisan na'rifuh. Lisan yang jujur, kita tahu maknanya. Wama mahmumul qalbi. Mahmumul qalbi itu apa artinya Nabi? Para sahabat tanya. Mereka orang Arab. Mereka orang Arab, tapi ada kata-kata Arab yang tak biasa dipakai dalam keseharian. Sehingga mereka perlu bertanya kepada Nabi apa yang dimaksud dengan mahmul, mahmumul qalbi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala at-taqi, an-naqi, alladhi la ithma fihi wala baghi wala hasad. Subhanallah. Yang disebut orang yang mahmul qalb, yang hatinya baik. Dia adalah seorang mukmin yang bertakwa, Seorang mukmin yang bersih hatinya, tidak ada dosa, tidak ada kezoliman dan tidak ada hasad. Tidak ada iri dengki jemaah. Subhanallah. Maka jadilah orang yang seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib Tarhib dan hadis ini sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali dicuci hatinya? Siapa yang bisa jawab? Anak kasih hadiah. Tapi hadiahnya air aja. Enggak apa-apa Kan Anda punya anak. So. Anda boleh bagi-bagi. Fadol. Berapa kali angkat tangan yang mau jawab lah. Nah, antum udah jawab mah. Yang lainnya. Fadol yang di sini. Dua kali. Kapan dan kapan? Ketika Isra Miraj. Nah. Yang kedua, Kapan jamaah? Ketika beliau di kampungnya Halimah. Nah, nggak apa-apa kita kasih hadiah, fadl kasih air. Insya Allah. Iya, yang pertama ketika beliau masih dalam pengasuhan Halimah saat dia di kampungnya sana. Datang tuh malaikat Jibril. Dibelah tuh dadanya. Dikeluarkan kotoran dari hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jantungnya kita bicara ya. Ada kotoran hitam dikeluarkan, dibedah, lalu dicuci, dibejana dari emas dengan air zam-zam. Dan hati itu dimasuki hikmah-hikmah. Jadilah dari kecil berarti kita harus menjaga hati kita. Kita mah nggak bisa sekarang mau operasi, dok. Tolong dok, ini anak sering digoda sama setan, dok. Nggak bisa sekarang. Itu khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibelah nyata jamaah. Nyata dibelah dan ada jalan di dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik melihat hal itu. Dan ketika beliau hendak berjumpa dengan sang pencipta. Untuk naik Isra' Mi'raj. Hati beliau dicuci kembali. Umurnya berapa waktu itu? Sekitar berapa Ustaz? 50 tahunan lah ya. Sebelum beliau hijrah ketika menerima wahyu wajib sholat, beliau dibelah lagi dadanya, sama dibersihkan, kemudian baru berangkat ke Sidratul Muntaha. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau akan menyampaikan amanah yang begitu agungnya, maka kita harus berpikir bagaimana cara membersihkan hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ada dua penyakit hati. Yang membuat hati kita sakit nih. Kalau secara medis Orang yang jantungnya sakit itu biasanya pola hidupnya, pola makannya tidak baik. Dia makan semua dia makan, dia tak pilah-pilah dia makan. Yang kedua, tak olahraga. Maka dia akan sakit. Udah makan macam-macam tak ada olahraga lagi. Adapun hati kita itu sakit karena dua penyakit. Yang pertama penyakit syubuhat. Syubuhat ini apa bahasa Melayunya? Keragu-raguan, kerancuan, apa? Samar-samar. Yang kedua syahwat. Penyakitnya itu dua kerancuan-rancuan. Manusia ini ada dua macam. Ada manusia yang ahli ibadah, ada manusia yang condong kepada kemaksiatan. Kalau yang ahli ibadah dikasih kemaksiatan nggak condong dia. Nauzubillah, nauzubillah, nggak mau dia. Diajak berbuat dosa nggak mau. Tapi iblis datang dengan memberikan kerancuan kepada dia dalam agamanya. Dia ibadahnya udah baik. Bagaimana ibadahnya itu keluar dari Islam yang benar. Seperti contohlah kelompok-kelompok yang ngebom bunuh diri, ngebom sana, ngebom sini. Itu karena syubuhat. Karena hatinya sakit dengan penyakit syubuhat. Dikatakan kau kalau ngebom langsung masuk surga. Masya Allah. Enak banget masuk surga kayak gitu. Orang kita aja bunuh diri sendiri, itu masuk neraka. Apalagi bunuh orang lain. Orang yang bunuh dirinya sendiri dalam Islam itu akan masuk neraka. Dia punya tubuh sendiri, bukan punya orang. Bagaimana kalau dia membunuh orang lain yang tak halal darahnya untuk dibunuh? Itu pemikiran artinya penyakit yang lewat pemikiran, syubhat. Aliran-aliran yang ada ya, seperti model di Indonesia itu pernah ada seorang ngaku jadi nabi. Namanya Ahmad Musaddiq. Tahu semua Ahmad Musaddiq. Ngaku jadi rasul. Yang saya nggak heran ada orang-orang yang memang digoda sama setannya Yang saya heran banyak yang ikut. Kok bisa tuh ikut ngaku rasul ikut? Pakai dasi rasulnya itu, masya Allah. Pakai jas, Dapat duit dari mana dia nggak tahu. Tapi yang jelas musuh-musuh Islam berbuat di sini. Itu penyakit syubhat berat jamaah. Ya, Karena orang kalau kena penyakit syubhat, dia mengira yang dia lakukan benar. Kalau orang kena penyakit syahwat, dia tahu dosa yang dia lakukan. Ente kenapa umpamanya main judi? Ya Allah, bas ana doakanlah mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau orang yang kena syubhat, ente kenapa ikut teroris itu. Ah, ini yang benar kata dia. Susah mau kasih hidayah dia. Karena dia meyakini yang kemudian itu paling bahaya, fitnah syubuhat. Dan kita berdoa semoga kaum muslimin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnahnya teroris, khawarij ini sangat berat sekali dan dia mencoreng nama Islam. Akhirnya Islam yang benar pun tidak bisa berdakwah gara-gara perbuatan orang-orang yang tidak benar Sekali lagi berkaitan dengan penyakit syubhat ini, Nabi SAW mengatakan, Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, nggak bakal nyium bau surga. Tadi katanya dia bom bunuh diri langsung masuk surga. Nabi mengatakan nggak bakal cium bau surga nggak akan cium dia. Apalagi mau masuk surga. Maka hati-hati dengan penyakit ini dan penyakit ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Allah berfirman fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun orang-orang munafik di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah tuh penyakit maka semakin susah untuk dapat hidayah karena mereka menyimpang Allah simpangkan mereka kalau dia mau cari kebenaran niscaya Allah akan memberikan bimbingan kepada mereka kepada kebenaran itu. Ini berkaitan dengan penyakit syubhat dan kita harus hati-hati, baca buku harus hati-hati, datang kajian, kita paling enggak harus punya basic Quran dan sunnah. Kita tahu enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang ngomong aku nih nabi, bohong kau. Tahu kita. Tapi kalau enggak pernah sekolah, dari mana dia tahu? Dia melihat orangnya soleh. Seperti umpamanya Mirza Ghulam Ahmad. Yang dari India. Banyak pengikutnya. Kok bisa? Karena kita tak punya ilmu. Jadi untuk syubuhat, caranya dengan ilmu, dengan belajar yang benar. Adapun syahwat ini yang dimaksudnya syahwat dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa an-nabi, Lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian ini nggak sama dengan wanita-wanita lain. Tak sama kalian. Ini taqaitunna kalau kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qaul. Jangan melembah lembutkan perkataan. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Maka orang yang di hatinya ada marot, ada penyakit, dia akan berambisi suka sama kita. Jadi perempuan nih kalau ngomong sama lelaki jangan ahlan, apa kabar? Ah, tuh laki masya Allah nih kayaknya mau nih. Orang yang punya penyakit kalau ngomong nggak boleh perempuan. Kalau ngomong sama lelaki yang tegas. Lelaki yang bukan mahramnya ya. Kalau sama suaminya ya terserah. Karena ada juga suami-suami yang kalau telepon sama sekretarisnya, sama apa, Ahlan, apa kabar? Kalau sama istrinya, iya. Eh, ada apa? Subhanallah. Sama istrinya yang seharusnya dia itu lemah lembut, kebalik. Dia lemah lembut sama wanita lain. Maka perempuan-perempuan kalau ngobrol, dia tak usah, apa istilahnya Ustaz? Kayak merayu-rayu ya. Biasanya itu perempuan kalau suruh belanja, kalau shopping tuh, uh, pinter merayu tuh ayolah kata dia jangan mahal-mahal gitu kan itu nggak boleh itu itu yang pedagangnya yang jaga kedai itu langsung lihat iya nggak apa-apa sudah gitu kan Allah mengatakan fala istri Nabi nggak boleh istri Nabi apalagi dengan wanita-wanita yang lainnya maka yang tegas kalau bicara yang biasa kalau telepon sama orang laki sama tuan-tuan ya bicaranya tidak usah dengan dengan meliuk-liuk ya. Mendayu-dayu, ah itulah, nggak boleh. Fayat ma'alladhi fi qalbi, yang di hatinya ada penyakit syahwat tuh langsung tergoda. Langsung tergoda dia. Masyur muslimin, hati ini bolak-balik. Ya, kalau kita bicara hati ini subhanallah ya. Nggak bisa tetap lurus. Al-qalbu dinamakan dalam bahasa al-qalbu itu litaqallubihi. Kata Nabi karena dia memang bolak-balik. Umpamanya nih kita berangkat haji atau berangkat umroh, udah. Ana nggak mau ngomong sama kawan-kawan. Nggak boleh ada yang tahu. Kenapa? Supaya anak ikhlas, anak bisa jaga hati. Sampai di Mekah, selfie dia. Kirim ke mana? Taruh di DP-nya di depan Ka'bah. Semoga Allah mengampuni dosaku. Awalnya kepingin gak ada yang tahu dia. Tapi satu kampung tahu semuanya. Hatinya subhanallah. Dia pulang, kemudian pulang dari umroh gak ada yang tahu. Sampai di sini dia berusaha untuk menjaga hatinya. Anak kepingin gak ada orang tahu. Ketika teman-teman kawan-kawan ngomong masalah umroh, wah sekarang umroh itu panas banget. Oh iya panas banget. Memang anak kemarin itu dia yang maunya muncul juga. Hati ini jamaah Allahu Akbar ya. Benar-benar yataqallab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardi falatin yuqallibuha rih dhahran li batni. Hati itu seperti bulu burung ya di padang pasir. Ada bulu kadang kala sama bulu burung tuh. Kalau kena angin itu bolak-balik dia. Enggak netep jamaah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Nabi yang udah dicuci hatinya masih mengatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Apalagi kita jemaah. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ada nafsu Para ulama ketika berbicara tentang nafsu, mereka menceritakan bahwasanya nafsu kita itu adalah komandan hati. Nafsu itu pemimpin hati kita. Kalau nafsunya sudah tunduk, hati akan aman. Karena yang memberikan masukan itu nafsu kepada hati kita. Dan Allah mensifati nafsu, "Innan nafsa la ammaratum bisu'." Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Itu tugas nafsu memang seperti itu. Maka kita harus belajar dari bayi. Baby ketika kecil tuh Masya Allah. Dia itu nangis. Menjerat-jerit. Ketika didekatkan ke tete ibunya. Sunyi senyap. Tak ada suara. Karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jalan lari-lari nangis lagi, digendong sama ibunya, ditaruh. Subhanallah, tak ada suara. Malam hari, lagi tidur nih, anaknya nangis, si ibunya merem, pegang kepalanya, dekatkan. Diam. Subhanallah, nafsu seperti itu. Sampai kapan bayi ini, baby ini akan seperti itu? Sampai kita yang membuat dia tidak seperti itu. Kalau tetap seperti itu, sampai umur lima tahun dia tetap nyusu sama ibunya. Tapi kita harus berusaha untuk memisahkan dia. Sampai dikatakan an-nafs an-nafsu kaftifli. In tuhmilhu syabba ala hubbir raba wa in taftimhu yanfati. Nafsu itu seperti bayi itu. Kalau tetap disusuin, padahal sebenarnya ketika kita memisahkan dia dari susu ibunya, ada nikmat yang jauh lebih nikmat daripada susu ibunya. Dia ketika nyusu dia tidak pernah tahu dengan nikmatnya buah cherry umpamanya. Dia tak tahu dengan strawberry, dengan jus-jus yang nikmat. Dia taunya cuma susu. Maka sang ibu biasanya dia akan tega memisahkan anak. Karena apa? Karena dia tahu nak ada yang lebih baik nak ada yang lebih baik. Tapi si anak tetap nangis. Memerlukan waktu berapa lama untuk menundukkan si bayi? Ibu-ibu, ibu-ibu, antum nggak usah ikut-ikut lah. Ini urusannya ibu-ibu. Berapa lama ibu-ibu nyapeh si anak itu berapa lama biasanya? Dua tahun kan? Waktu penyapihan itu yang anak itu nangis, kadang kala kurus ya, karena nggak mau makan, itu berapa lama? Satu minggu cuma. Seminggu setelah itu lupa dia dengan susu ibunya. Ketika dilihatin susu ibunya, nggak dia nggak mau. Ana mau susu botol. Karena dia sudah dibiasakan. Nafsu kita pun seperti itu. Ada kenikmatan jamaah yang jauh lebih nikmat daripada mengikuti nafsu kita. Tapi terkadang kita tak merasakannya. Bagaimana cara menempa jiwa kita, menundukkan nafsu kita? Yang pertama kita harus yakin dan bersabar. Yakin dan bersabar. Kalau kita yakin bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau kita ngomong ya Allah Ustaz, seperti orang yang perokok. Kadangkala perokok itu ingin berhenti merokok. Tapi dia nggak yakin bisa berhenti. Susah, susah susah, nggak bisa berhenti. Ya gimana mau berhenti orang dia <laughs> sendiri yang bikin susah. Dia nggak yakin. Orang banyak orang-orang berhenti merokok yakin, anak bisa, anak yakin bisa. Bisa jamaah, subhanallah. Anak pernah punya teman waktu haji tahun berapa? Ketika haji dia ngomong, Ustadz, anak ini meninggalkan yang haram-haram lainnya. Masa anak masih merokok? anak mau berhenti rokok, Ustadz. Dia ngomong mau berhenti, anak harus berhenti. Dan mulai hari itu sampai sekarang tak pernah merokok lagi. Memang berat, yaitu sabar. sabri wal yakin tunalul imamatu fid Dengan sabar dan keyakinan, kedudukan yang tinggi dalam agama akan kita raih. Tapi kalau dengan malas-malesan, ya umpamanya, kita ke masjid jamaah. Terkadang buat kita Ustaz, masjidnya jauh Ustaz, capek jalan. Biasanya kita melatih diri kita berapa lama? Seminggu, dua minggu, sebulan. Setelah itu kalau dengar adzan, nggak bisa kita tetap duduk di rumah. Karena hati sudah ada di masjid jamaah. Nggak bisa Ustaz. Bahkan sebagian orang yang biasa sholat berjamaah ke masjid, lalu dia karena kesibukannya atau apa nggak sholat, dia kadang kadang nggak sholat. Karena dia berpikir sudah sholat di masjid. Karena dia tak biasa sholat di rumah. Hatinya sudah ada di masjid. Dia lupa biasanya. Itu karena memang hati yang sudah ditempa dengan kesabaran dan keyakinan, insya Allah bisa. Nafsu kita bisa kita tundukkan. Karena nanti nafsu itu akan menjadi nafsul mutmainnah. Ketika mutmainnah baru masuk surga. Ya ayyuhat Tuhan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ana mau minta izin. Bismillah. Itu Allah akan memasukkan seorang hamba ke surga ketika hatinya sudah jiwanya mutmainnah. Kalau tadi contoh bayi, contoh yang lebih ekstrim nih. Burung elang. Para ulama memisalkan jiwa itu seperti burung elang. Antum tahu burung eagle itu? Ada yang bisa dipegang sama orang, ditaruh di tangannya, dilemparkan, suruh berburu, berburu kelinci ya, dia pegang, dia bawa ke majikannya, subhanallah. Kok bisa? Padahal burung ini tak mau dekat dengan manusia. Dulunya kelihatan manusia dia terbang. Bahkan dia tak mau tinggal di dekat tempat yang banyak manusia. Dia tinggalnya jauh di gunung-gunung, di tengah hutan. Tapi setelah ditempa, dididik, itu burung bisa berhenti di tangan kita jangan. Ketika kita lemparkan, dia pegang kelinci, dia tak makan tuh kelinci. Dia cuma tangkap. Dia tahu nih buat majikanku. Majikanku yang baik sama aku, aku kasih dia ini. Arnab, bahasa Arab, Arnab. Masya Allah. Ya. Di Singapura kelinci, Arnab. Anak minum lagi, sup. nggak enak. Kan, iya, Arnab. Kalau Arnab jadi burung elangnya kita ganti soccer. Bahasa Arabnya itu soccer, burung elang itu. Jadi itu soccer tuh Biar antum bahasa Arab juga lah. Itu ditaruh di tangan jamaah. Deket sama kita sih, Nggak mau gigit kita, nggak mau sih, Bahkan dilepas, dilemparkan dia datang lagi. Begitu pula jiwa kita. Bisa kita tundukkan. Yang awalnya dia suka dengan kemaksiatan. Suka berbuat dosa. Kita bisa tundukkan dia. Sehingga dia tidak suka kecuali dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mungkin yang biasa berbuat dosa maka dia akan ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh dia kalau baca itu tenang hati. game-game judi-judi apa yang biasa dia mainkan dia lupa bahkan dia kalau ngelihat kemaksiatan dia mungkin mau muntah karena dia tak suka seperti burung soccer tadi itu Ma'asyilul muslimin rahimakumullah, ada yang penting dalam urusan rambu-rambu. Apa tuh rambu-rambu? Sama Ustaz. Tahu sama rambu-rambu jemaah? Enggak tahu Ustaz. Ah Ustaz sama-sama aja Ustaz. Sama-sama Indonesia. Apa Ustaz? Rambu-rambu ini aturan Ustaz. Ya? Aturan lah kalau kita di Indonesia itu ada di jalan itu ada rambu-rambu. Rambu-rambu lalu lintas ya. Nggak boleh parking di sana, nggak boleh ini itu rambu-rambu. Tanda-tanda lah. Ada tiga rambu-rambu penting aturan yang kita harus tahu dalam urusan menyucikan hati kita dan menempa jiwa kita. Yang pertama, kita bisa bersihkan jiwa kita itu karena Allah bantu kita Bukan karena kita sendiri. Jadi jangan merasa, oh anak, anak, anak. Lah. Kita bisa menempa jiwa kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andai kata bukan karena fadlullah Karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya Pasti kalian menjadi orang-orang yang merugi Allah mengatakan di surat itu surat An-Nisa ya. Di surat An-Nur juga ayat 10, ayat 14, ayat 20. Di Nur ayat 21 Allah mengatakan walaula fadlullah alaikum warahmatuh. Andai kata bukan karena fadlullah, fadilah dari Allah, keutamaan dari Allah kepada kalian, warahmatuhu dan rahmat Allah mazaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa membersihkan hatinya. Ada. Jadi kita bisa bersih hati karena Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yuzakki may yasha. Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua, doa adalah senjata yang utama kita sudah berbicara masalah doa. Doa Nabi salah satu doa Nabi itu Ya muqallibal qulub tadi itu. Kemudian doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha Wazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Itu doa Nabi. Hafal semua. Coba kita baca tuh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Masya Allah, udah hafal semua tuh, Masya Allah. Sekali langsung hafal. Alhamdulillah. Itu artinya Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya dan zakiha sucikan dia. Kau sebaik-baiknya menyucikan jiwa itu, anta waliyuha maula, kau yang memiliki jiwa itu ya Allah. Kau yang mempunyainya, maka kau yang bisa membersihkannya. Itu doa. Kemudian yang ketiga, rambu-rambu yang ketiga yang penting bercermin kepada Nabi. Nabilah uswah hasanah. Karena ada orang yang menyucikan jiwanya dengan cara-cara tak islami. Tapi seakan-akan islami. Seperti orang yang tak mau makan daging. Enggak. Ada kelompok yang mereka tak mau makan daging. Anda mau makan rumput saja. Insya Allah. Supaya hatinya bersih. Enggak bisa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makan daging. Kalau ada ya, kalau ada Nabi. Kalau ada Nabi makan daging, enggak ada ya Nabi puasa. Jadi kalau ingin membersihkan jiwa kita, menata hati kita, maka caranya gimana Rasulullah menata? Jangan bikin aturan-aturan baru. Umpamanya aku ingin menyucikan hatiku dengan bersemedi di sebuah di mana di sana semedi? Di gua, di gua dia semedi. Kenapa? Aku ingin membersihkan. Enggak ada tuh dalam Islam. Ustadz, Nabi itu dulu bersemedi tuh di gua Hira beliau ketika itu sebelum datang wahyu. Setelah datang wahyu selesai. Nabi nggak berangkat lagi kemana? Ke Gua Hiro lagi nggak ada. Itu tahannut yang memang ada di agama sebelumnya dan sekarang udah diganti di dalam Islam yang ingin membersihkan hatinya dengan bersemedi di mana? Di masjid I'tikaf. I'tikaf berpisah dari dunia nah. Kita berangkat ke masjid I'tikaf. Itikaf ke masjid 10 hari Ramadan tapi tetap Facebook. Nah, <laughs> ini memang di masjid badannya. Tapi pikirannya ada di luar sana. Gak boleh berhenti semuanya. Kalau memang benar-benar itikaf, ya itikaf. Itikaf itu mentahbis. Mentahbis. menghabis, Memenjarakan diri ya. Memenjarakan tubuhnya di masjid. Hatinya kepada Allah. Itulah Orang kalau ingin caranya Nabi ya itu ada. Itikaf di masjid. Bukan itikaf di gua aja jemaah. Itikafnya di masjid. Gimana Ustaz waktunya Ustaz? Boleh lanjut jemaah? 10 menit lagi. Kalau tadi itu rambu-rambunya aturannya gimana langkah-langkah supaya hati kita bersih. Yang pertama membenahi tauhid. Tauhid kita. Soalnya akar uh, hati kita ini sebagai tempat tumbuhnya akar. Hasilnya, buahnya itu ya amal perbuatan kita. Kalau hatinya bersih dengan tauhid, maka semua amalannya insya Allah akan bersih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan. Kasyajaratin tayyibatin. Asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Seperti pohon yang baik pula, Asruha sabit, akarnya itu masuk ke dalam bumi. Wafar uha sama, cabangnya rantingnya itu sampai ke langit. Karena akarnya kuat, dia diterpa angin tetap kokoh jamaah. Karena akalnya sabit. Wafaruha fis sama tu'tik ukulaha kullahinin bi'idin rabbiyah. Buahnya banyak sekali. Jadi orang yang bertauhid, yang benar tauhidnya, amalnya akan baik. Akhlaknya insya Allah akan mulia. Karena hatinya sudah baik, maka tauhid yang pertama yang perlu diperbaiki. Ibnu Qayyim mengatakan, bihi مَا qulub بِهِ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَحُ tauhid dan pokok yang dengannya hati dan jiwa bersih itu yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memperbanyak amalan-amalan sunnah dan kita sudah tahu kalau orang banyak amalan sunnah bakal dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga keluarkan zakat. Bayar zakat. Karena Allah mengatakan khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad ambillah dari harta mereka itu sedekah zakat tutahhiruhum. Yang engkau dengan zakat itu membersihkan mereka wa tuzakkihim biha dan menyucikan jiwa mereka. Jadi orang yang suka bersedekah, dia itu tak takut miskin. Jiwanya ini terkadang cinta sama harta dan kita cinta sama harta. Ada yang tak suka sama uang di sini. Yang tak suka sama uang itu cuma arnab. Antum kalau kasih 10 dolar sama Arnab tuh dilihat sama dia. Nanti nggak salah ngasih duit sama dia. Kita nggak suka. Tapi kalau manusia, subhanallah. Cinta dia dengan harta tapi kita dipaksa untuk mengeluarkan. Dan itu bisa membersihkan jiwa kita. Jangan kita diperbudak dengan uang itu, jangan. Kita ini terkadang untuk sedekah jamaah sulit. Karena cinta kita dengan harta, tapi ingat itu termasuk jalan untuk membersihkan jiwa kita. Yang keempat istighfar, banyak-banyak istighfar, duduk kita, berdiri kita. Nabi itu di satu majelis, satu kali duduk, katanya Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, dia mengatakan kuntu a'uddu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid wa huwa yaqul Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ya Allah Ibnu Abbas mengatakan aku menghitung Nabi di satu majelis lagi kumpul lagi diam beliau itu membaca doa Rabbi gfirli Watub alayya Innaka antat tawwabul ghafur Ya Allah ampuni aku Berikan taubatmu kepadaku Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penerima taubat Hafal semuanya Allahumma Anak kok jadi lupa jangan. Allahumma gfirli Watub alayya Innaka antat tawwabul ghafur Alhamdulillah selesai Ustaz. Udah hafal semuanya. Ya, kita bersyukur. Yang kelima zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Zikir subhanallah jama'. Antum rasakan. Rasakan sehari lah. Ana mau kasih antum coba sehari. Umpamanya hari Jumat. Antum coba hari itu tak berhenti berzikir. Tak berhenti berzikir, beristighfar, solawat terus hari itu. Jangan cakap kecuali ada perlunya. Sehari aja. Antum akan rasakan bagaimana kondisi jiwa antum. Karena Rasul Allah mengatakan, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Allah akan ingat kita jemaah. Sehari ya, kita bukan sehari ya sampai mati sebenarnya kita berzikir, tapi paling enggak kita ini kan ingin merasakan betul enggak? Yakinlah betul. Maka coba Insyaallah hari-hari kita akan penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan karena Allah berfirman, "Waman يَعْشُ an ذِكْرِ rahman nuqayyid لَهُ syaitanan falahu لَهُ قَرِينَ Barang siapa yang berpaling dari zikrul rahman, mengingat ar-rahman, maka kita akan jadikan teman dia syaitan yang menemani dia. Yang keenam, sering mengingat kematian. Kita ini kalau ngantar orang mati, entah di Singapura sini, terkadang di beberapa negeri ya, itu tidak semuanya. Ketika memakamkan kuburan, memakamkan jenazah, itu pada ketawa-ketawa di kuburan. Wah, cerita-cerita di kuburan. Subhanallah. Di kuburan tempatnya ingat mati. Maka sekali-kali kita ke kuburan. Anda mau tanya, antum kapan terakhir ke kuburan? Ziarah kubur bukan ngantar jenazah. Tiga minggu yang lalu, masya Allah, alhamdulillah, masih tiga minggu. Ada yang setahun nggak ziarah kubur? Ibu-ibu, ada khilaf di antara para ulama tentang ibu-ibu. Apakah ibu-ibu boleh ziarah kubur? Pendapat jumhur ulama boleh, asalkan tak dijadikan kebiasaan. Dan ibu-ibu kalau mau ziarah kubur, adabnya dijaga. Ziarah kubur pakai parfum, dengan apa lipstiknya. Hei, ente mau ingat mati apa mau ingat hidup? Tujuannya ke kuburan tuh ingat mati. Maka pakai pakaian yang syar'i dan di sana untuk mengingat mati. Para ulama mengatakan tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha zakirul akhirah." Ya, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur kata Nabi, sekarang ziarah kuburan karena dia mengingatkan akhirat. Karena untuk ingat akhirat ini kita boleh ziarah kuburnya orang kafir. Imam Nawawi mengatakan nggak apa-apa, tapi bukan untuk mendoakan, untuk ingat mati. Umpamanya nih, itu ziarah kubur yang tanpa safar ya, tanpa perjalanan. Memang kita tahu di Singapura ini ada orang paling kaya. Kemudian mati. Antum ngomong, anak mau datang ke kuburannya. Mau lihat. Oh, ternyata duitnya nggak ada yang dibawa, kata Ukurannya cuma segitu. Itu kita akan, Masya Allah ya. Orang yang kaya raya ternyata nggak dibawa mati dunianya. Untuk ingat akhirat kita. Yang ketujuh, tutup segala pintu yang merusak hati. Jadi hati kita ini ada pintu-pintunya. Pintu-pintu hati itu adalah panca indera kita. Mata kita, pendengaran kita. Ya. Kita harus tutup. Jangan melihat yang merusak hati kita. Jangan mendengarkan yang merusak jiwa kita. Jangan. Kita tutup. Karena kalau kita lepas, kita umpamanya mau tahulah ada perempuan lewat. Insya Allah lihat enggak ya? Sekalilah lihat ya Allah. Kadang-kadang dia ngomong, sekali ya Allah, Bismillah. Subhanallah. Ketika dia buka, tuh langsung masuk ke hatinya. Di dalam sebuah hadis dikatakan pandangan itu adalah sahmun min siha min iblis al-masmumah. Pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun. Kalau tak beracun, kena sini, lukanya cuma di sini. Sudah, kasih obat selesai. Tapi kalau beracun jamaah, itu mengalir ke semua tubuh kita. Susah sembuhnya. Maka tutup pintu untuk merusak hati kita itu. Kemudian muhasabah jamaah ya. Kita sering duduk bermuhasabah, mengingat apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, ingat sama dosa-dosa kita. Allah berfirman, "Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat Wa wattaqullaha innallah khabirun bima ta'amalun Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah jiwa itu melihat apa yang telah dia persiapkan, yang telah dia lakukan untuk hari esok dia. Dan yang terakhir Tanda orang hatinya bersih Apa tandanya? Kita ini tahu hati kita bersih dari mana? Kita tak usah lihat orang lain Kita lihat diri kita sendiri ini Qayyim menjelaskan bahwasanya Orang yang hatinya bersih Tanda-tandanya dia itu sering bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Kalau dia berbuat dosa, dia langsung tobat kepada Allah. Itu berarti hatinya baik, sehat. Kemudian dia tidak berhenti berzikir kepada Allah. Yang ketiga, kalau dia kehilangan ibadah, dia itu akan sedih. Umpamanya, dia ketiduran tak sholat berjamaah di masjid. Karena tertidur. Dia tuh hatinya, ya Allah, kenapa aku nggak sholat ke masjid? Dia pikir hilang tuh pahala dia, langkah dia, Pahala 27 dia sholat di rumah cuma satu pahala aku dapat ya Allah. Kalau ke masjid 27 aku dapat. Dia tuh hati orang bersih tuh selalu merasa berat. Tidak seperti orang yang kehilangan duit. Ada orang yang karena hatinya penuh dunia, kehilangan duit dia susah. Tapi kalau kehilangan sholat dia biasa-biasa aja. Maka itulah mungkin yang keempat dia merasakan nikmat ketika beribadah. Ketika sholat tuh nikmat sekali. Ada orang yang sholat tapi tidak merasakan apa-apa. Yang kelima, kalau dia masuk ke dalam ibadah kepada sholat, hilang semua urusan dunia. Kegundahan Allahu Akbar. Nabi kalau ada pasal yang pelik, kemana beliau lakukan? Laji'a ilas salah. Idah hazabu amrun laji'a ilas salah. Beliau langsung sholat. Maka orang yang seperti itu, yang kalau dia merasakan kenikmatan dalam sholat, insyaallah dia hatinya bersih wallahu a'lam bissawab mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu fadhal Ustaz Saya bersyukur eh, ala kita berterima kasih atas kesempatan yang telah disampaikan oleh eh, Dr. Syafiq Sekarang kita akan buka tanya jawab ya. InsyaAllah kita adakan tanya jawab sekitar 45 menit. Oh, ah. uh, 45 menit Ustaz, ya? Masya Allah. Sampai tiga setengah boleh? Ya, sampai capek Ustaz. Oh, okay, Alhamdulillah. Oke, okay, ini sebelum ada saya buka pertanyaan langsung dari Antum, eh, ada beberapa pertanyaan besar yang sudah masuk kepada kami. Ini dia mengatakan Assalamualaikum Ustaz, uh, dua daripada anak saya selama ini sudah pun belajar agama tetapi pemahaman mereka beranggapan bahwa selagi belum tegaknya daulat Islamiyah, tidak ada kewajiban bagi kita untuk melakukan sholat Jumat. Allah Menunaikan haji dan boleh menjamak sholat. Macam mana menghadapi mereka karena sebagai orang tua saya ingin mereka memperbetulkan pemahamannya yang salah dan kembali ke pangkal jalan. Jazakumullah afiduna. Masya Allah, nih ini penyakit syubuhat ya, penyakit kerancuan dalam agama, Ingat, semua sekte, kelompok sesat itu punya dalil. Semuanya punya dalil. Mereka akan menggunakan kalau Allah, dia akan menggunakan kalau Rasul. Tapi ingat pada hakikatnya kalau Allah, kalau Rasul itu membantah mereka. Tinggal anak kita ini itulah susahnya jamaah ya. Anak kita kita harus pilihkan guru yang benar. Saya masih ingat ketika di sekolah dulu punya ustad tak sholat. Awalnya sholat, tahu-tahu tak sholat. Karena dia sekolah di Stein, di sekolah agama Indonesia, negeri. Dia tak sholat. Anak tanya ustadz, kok gak sholat ustadz? Dia mengatakan, Allahu Ta'ala. Allah berfirman, Aqimis sholat li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau ana sudah ingat, ada apa sholat? Subhanallah jemaah. Ada dalilnya dari Al-Quran. Kalau orang mau ambil sepotong-sepotong dari Al-Quran, rusak agama ini. Dia kata, ente kenapa enggak sholat? Subhanallah. Ada dulu kelompok zanadiqah. Zindik itu orang-orang yang Islam tapi dia munafik sebenarnya. Dia mengatakan, Ustaz, mungkin Ustaz ingat Ustaz. Hayya bina al-khumar yasqina. Dia mengatakan iya. Da'il masajid lil ubbadi ya'muruha. Wa hayya bina al-khumar yasqina. Ma qala rabbuna wailun lil khumar wa ma qala wailun lil musallina. Kata dia ngomong, ayo kita nih ke tempat minum-minum, ke bar, ke kafe. Biarkan tuh masjid-masjid buat orang-orang yang mau ibadah. Kata dia tuh, di Quran tuh nggak ada celaka buat orang-orang yang minum hammer. Yang ada wailun lil musallina. Yang ada di Al-Quran, wailun lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Kalau gitu ada apa nah sholat? Subhanallah. Karena ayatnya diputus sama dia. Wa'ilun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Itu dibuang sama dia. Dia cuma ambil wailun lil musallin. Begitu pula orang-orang yang tadi mengatakan bahwasanya aku tak akan sholat Jumat sebelum tegak khilafah Islamiyah subhanallah. Jamaah, ketika belum ada khilafah Islamiyah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih disiksa di kota Mekah Al-Mukarramah, sebagian sahabat sudah hijrah ke kota Madinah dan kota Madinah bukan negeri Islam. Ketika itu kota Madinah belum ada nabi, nabi masih di Mekah pada waktu itu. Nabi mengirim sahabat Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Di situ Mus'ab bin Umar telah melaksanakan sholat Jumat. Mus'ab belum ada khilafah Islam, negerinya kafir semuanya. Maka kalau ambil dalil itu jangan sepotong-sepotong. Tapi untuk anak yang seperti ini, paling enggak dibawa ke sinilah ketemu Ustaz Saifuddin. Iyalah kalau itu perlu karena kesian mereka budak-budak kecil kan seperti gelas kosong. Dia tergantung apa yang diisi. Kalau diisi jus apel ya jadi apel. Dikasih wine ya jadi wine dia. Maka bagaimana kita hati-hati itu amanat dari Allah anak-anak kita ya. Jangan sekedar melihat sekarang ini banyak sekolahan-sekolahan yang luarnya bagus. Jadi mereka oh bagus banget tapi nggak tahu di dalam pemikirannya kadang kala tidak benar ya, maka hati-hati orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ustaz. Eh, ada yang mau memberikan pertanyaan langsung kepada Ustaz Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Tapi saya nak tanya Ustaz tentang bagaimana kita nak solat belakang imam yang mempunyai tiga kelompok yang kita dah kelompok pertama ialah pelaku bidang, yang banyak dibuat dia nak jadi Tuan Imam Dan nombor dua, kelompok nombor dua is uh, Dia kelompok Asyairah Yang mengaku Allah di mana Bukan Allah di langit Dan kelompok ketiga adalah Tarikat Sufi uh, Bagaimana kita Bolehkah kita tolak di belakang uh, Imam Sufi ini Nah, Masya Allah uh, Pergi ke masjid itu semua Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang bagus gimana nih kita untuk jaga hati kita? Kita kan sholat ke masjid, tapi imamnya Ustaz banyak melakukan tindakan-tindakan yang nggak diajarkan Nabi. Gimana kita sholat? Tadi ada tiga kelompok atau kelompok yang lainnya. Karena kelompok macam-macam. Perlu diingat, kalau sholatnya imam itu sah, kalau sholatnya imam itu sah, maka sholat kita sah. Walaupun dia pelaku bid'ah, tapi dia bid'ahnya belum sampai keluar dari Islam, karena ada bid'ah-bid'ah yang sudah mengeluarkan orang itu dari Islam, maka ketika itu kita nggak boleh sholat karena dia sholat tidak sah. Tapi kalau sholatnya imam itu sah buat diri dia, sholat kita pun sah. Jadi tak masalah. Walaupun kita berusaha untuk cari masjid yang sunnah karena hati itu lebih tenang ya. Tapi kalau imamnya pelaku umpamanya dukun, ada dukun di sini. Hah? Bomo. Ada bomo. Ada bomo, betul bomo Ustaz. Ya, bomo itu kahin yang dia itu pura-pura Islam. Maka kita tahu dia nggak sah sholat di dirinya sendiri. Karena sebagian bomo di Indonesia itu sudah tak ada bomo sekarang. Sudah hilang. Yang ada Ustadz Bomo. <laughs> Jadi udah separuh, udah ya gini lah gayanya kayak Ustadz ini ya, pakai topi putih gitu kan. Iya, itu udah pakai gaya yang Soalnya orang kalau dulu bomo itu pakai apa? Pakai gaya-gaya udeng ya, Jawa. Kemudian dia pakai kemenyan. Sekarang tak lagi pakai kemenyan sudah. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia tetap bomo. Dia nggak sholat, nggak apa. Kalaupun sholat dia sekedar banyak itu. Tergantung tuntutan pasar. Jadi pasarnya gimana? Maka kita harus berhati-hati. Kalau tingkatannya sudah sampai kepada bid'ah yang mengeluarkan dari agama Allah, maka dia sholat tak sah. Tapi selama dia sholatnya sah, maka kita sah sholat di belakang dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, uh, ada pertanyaan, saya langsung akan bacakan lagi. Ustaz, apa hukumnya seorang suami sering mengunjungi istrinya, tetapi di media sosial? Contohnya di dalam Facebook, uh, istri saya pintar masak, pintar agama, pintar mendidik anak dan sebagainya. Nah, Masya Allah. Seneng nggak yang dipuji? ibu seneng? Ya Alhamdulillah kalau seneng. Jadi untuk memuji istri nggak apa-apa. Seorang itu termasuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Orang yang berbuat baik kepada kalian, maka kalian balas dia. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi faqul lahu jazakallahu khairan. Kalau kau enggak dapat untuk membalas dia, maka kau katakan jazakumullah khair. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan asana. Memuji itu termasuk balasan buat dia. Jadi jangan dipuji-puji di media sosial, di rumah dimarahin. Nah, itu mah nggak benar dia. Jadi sekali-kali memang kita ini umpamanya subhanallah jamaah ya. Kita tiap hari yang punya istri ya itu selalu dibikinkan teh sama istri kita, ditaruh di depan kita. Kita sering nggak? Saya tanya sama ibu-ibu, suaminya ibu-ibu ketika dibikinin teh ngomong terima kasih nggak? Enggak loh. Malah dia apa nih? Kok kurang manis gitu kan? Coba dia di toko sekretarisnya bikinin teh, masya Allah jazakillah khair, masya Allah kau baik banget kata dia. Kalau istrinya nggak ada jazakallah khairan. Yang ada malah dia mencela istrinya. Jangan. Jadi kalau memuji istri puji. Dia yang paling berhak mendapatkan pujian kita. Dia yang nyucikan baju kita ketika dia mempersiapkan baju kita ya. Udah siap nih baju kita untuk kita berangkat ke kantor. Paling tidak ngomong, sayang, makasih ya. Subhanallah. Tuh, kayaknya dunia itu luas seluas langit dan bumi. Ketika dia dapat suaminya mengatakan syukron. Jadi mulai saat ini bapak-bapak, kalau istrinya berbuat baik, katakan jazakillah khair. Subhanallah istriku, aku tidak pernah melihat orang baik seperti kamu. Insya Allah. Ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang akan kami silakan. Bagaimana orang yang Baik. Persoalan saya adalah orang yang Solat, puasa, malahan dah pergi haji Tapi dia buat maksiat dan dia suka mencela Adakah hati dia baik? Nah Orang ini solat Haji Tapi dia berbuat Maksiat Macam apa? Oke, okay, jadi akhlaknya buruk lah Dia karakternya nggak baik itu subhanallah jemaah. Kita tadi udah bicara bahwasanya kalau mau menikahkan putri kita, orang itu harus ada dua sifat. Agamanya baik tadi, sholatnya, badahnya haji ya, kemudian akhlaknya mulia. Karena terkadang sebagian orang itu ibadahnya baik tapi akhlaknya buruk. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan azqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat tuh di timbangan, yang lagi berat di timbangan di hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Jadi orang yang mengumpat, yang menjelek-jelekan orang itu bisa jadi ibadahnya habis semua ketika ditimbang dengan akhlak buruk dia. Tapi gini, kadangkala kita nih melihat orang haji, sholat, kemudian dia suka mengumpat. Kita katakan sama dia, Kau tuh sholat masih suka mengumpat. Tak usah sholat lah. Ah, tak benar itu. Maka kita jangan katakan tak usah sholat. Cobalah kau belajar dari sholatmu, dari ibadahmu. Kita perlu untuk saling memberikan nasihat. Tapi ingat ya, akhlak yang mulia itu berat di timbangan. Dan salah satu tanda orang hatinya baik, lisannya baik. Jadi omongannya cakapnya itu baik. Kalau orang cokop cakapnya itu buruk, maka berarti hatinya buruk. Para ulama memisalkan dalam hadis dimisalkan hati itu seperti seperti panci yang ada air panas. Lisan itu sebenarnya ambil dari dari hati saja. Jadi apa yang di lidah itu yang ada di hati dia sebenarnya. Maka hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ini ada pertanyaan lagi. Eh, Bismillah Ustaz, eh, apakah pernikahan yang sebelum menikah tapi melakukan hubungan terlarang terdahulu? Apakah pernikahannya diterima oleh Allah atau atau tidak? Syukran wa barakallahu Barakallahu Naam. Ya, subhanallah. Pergaulan bebas sekarang ini membuat banyak anak-anak haram hubungan-hubungan yang haram sehingga generasi ke depan banyak generasi-generasi yang tak berakhlak dan tak berbakti sama orang tua. Karena memang orang tuanya melahirkan dia dalam kondisi haram. Anaknya ya halal anaknya tentunya, tapi perbuatannya orang tua ada perbuatan. Gimana sekarang? Apakah seorang yang pernah berhubungan, pernah berzina, kemudian dia menikah, apakah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya satu, bertobat. Jadi terkadang sebagian orang itu dinikahkan sama orang tuanya karena pernah berzina, tapi dia tak pernah bertobat. Dia mengatakan, "Iya, sekarang kan udah halal. Alhamdulillah sudah." Tapi dia ingat tuh dosa besar yang tidak bakal dihapuskan kecuali dengan tobat. Illa ya Allah. Kecuali Allah berkehendak. Maka ketika orang itu pernah berhubungan di luar nikah dan itu haram, hendaklah dia bertobat dan jangan pernah berhenti bertobat. Terus memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jangan sekedar karena dinikahkan seakan-akan sudah halal. Dia dulu pernah berbuat dosa. Lalu yang kedua, tidak harmonisnya rumah tangga. Terkadang rumah tangga suka gaduh. Ingat, mungkin dulu dia Sebelum nikah apa istilahnya? Matai Ustaz. Iya, matai. Antum ketawa-ketawa mah. Anak kalau salah dibetulin ngomongnya. Iya, matai itu dia nggak pernah tobat dengan matai dia nggak pernah tobat dia. Dia merasa biasa-biasa aja. Akhirnya tuh yang namanya setan, subhanallah jemaah. Ketika matai, setannya itu kipas-kipas terus. Ketika udah kawin, setannya itu saling tarik dia ingin memisahkan keduanya. Karena hubungannya sudah halal. Maka kita harus bertobat karena matai dulu, mudah-mudahan rumah tangganya jadi jadi harmonis nantinya wallahu alam bisawab. Baik, ada pertanyaan lain silakan Abu Farhan. Assalamualaikum, uh, ada dua pertanyaan. Uh, dari tempat saya datang sekelompok orang Abai yang pernah dengan Fatimah dan Hawa dan Fatimah tersebut ada ucapan syahadat ya Rasulullah dan apakah ini termasuk dalam syirik ataupun diperbolehkan oleh Jami dan Bukutu dan yang kedua yang ada kira yang ada di sini IC ini dikatakan mengajarkan kita tahu di Muhammad Jadi apakah benar ini dari Al-Sunnah ataupun dari asalnya Al-Sunnah namun terbesar Nah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, ada orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, madat ya Rasulullah, madat ya Rasulullah. Artinya madat ini, bantulah kami wahai Rasulullah. Subhanallah jamaah. Nabi tak pernah mengajarkan hal itu. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ida sa'alta fas'alillah." Kalau kau minta, mintalah kepada Allah Jalla Jalla. Bukan minta sama aku. Nabi itu, apa kata Allah tentang dia? Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian, sama. Tapi bedanya yuha ilayya. Aku mendapatkan wahyu. Nabi itu bukan separuh malaikat, bukan. Nabi itu bukan separuh Tuhan, bukan. Nabi itu manusia biasa yang mendapatkan wahyu. Itulah. Dan kita lihat yang diajarkan oleh Nabi doa-doanya. Allahumma Rabbana Ya Allah Ya Rabbi Ilahi Maulaya Subhanallah Doa Nabi itu tidak pernah ngaji mengatakan Wahai anakku kalau kau meminta Minta sama aku Subhanallah Tidak pernah Nabi mengajarkan hal itu kita oke okay bertawasul dengan Rasul SAW dengan baca solawat buat beliau. Karena memang doa yang tanpa solawat nggak akan diangkat. Kita bersolawat. Tapi tak perlu, kita nggak boleh minta sama Nabi. Kok minta sama Nabi? Ada lagi nanti yang mengatakan bukan madat ya Rasulullah. Madat ya Hussein. Nah, mereka madat ya Ali. Semuanya dia minta tidak kepada Allah. Dan antum baca di Al-Quran Al-Karim bagaimana doa-doa para nabi. Yang Allah mengatakan fabi hudahu muqtadi. Kalau kau ingin dapatkan hidayah, contoh mereka. Doanya Nabi Ibrahim. Apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbi Ketika selesai bangun Ka'bah, apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna. Rabbana. Itu tawasul yang diajarkan. Rabbana. Rob kami. Jamaah. Allah itu mendengar apa yang terbetik di hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Beliau manusia biasa. Kita diperintahkan untuk bersalawat. Naam. Seorang mukmin salah satu ciri ahlu sunnah jamaah dia banyak bersalawat, tapi tidak melebihkan Nabi di atas makomnya. Kita mencintai Rasul, kita mengikuti sunnahnya. Itu bukti kita cinta kepada Rasul SAW. Tapi kalau kita minta sama Rasul, tidak. Nabi tidak mengajarkan hal itu. Kalaupun Nabi mengajarkan hal itu di masa hidup beliau, iya, sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini punya pasal gini Rasul, doakan. Nah, Tapi selesai ketika Rasul SAW wafat, ya sudah, beliau sudah berpindah dari alam dunia ini ke alam barzakh. Beliau hidup di kuburnya, tapi dikubur di alam barzakh. Bukan seperti sekarang, orang memang kita gali, apa bisa kalau kita gali kuburan Nabi, Nabi kemudian bangun lagi? Kumpul sama umat? Nggak mungkin. Beliau sudah meninggal, sudah wafat. Tapi hidup di kehidupan yang berbeda. Di alam barzakh sana, yang alam barzakh itu kita tahu berantara dunia dan akhirat. Maka masalah madat ya Rasulullah, janganlah. Sebagian ulama bahkan memasukkan itu termasuk meminta kepada selain Allah dan itu perbuatan yang dilarang masuk kepada syirik bisa jadi maka hati-hati ketika orang mengatakan hal itu tolong dipelajari kembali dilihat dicontoh Rasul SAW kalau Nabi memang mengamalkan ya kita amalkan ya perintah Nabi ngomong suruh madat ya Rasulullah ya udah kita amalkan tapi kalau Nabi tak suruh kenapa kita pakai Allah tak suruh kenapa kita amalkan apa kita lebih tahu dari Allah dan Rasulnya dan doa-doa sudah ada contohnya ketika sholat doanya apa Rabbil firli warhamni subhanallah ketika istiftah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya Allahumma subhanallah itulah tawasul tawasul yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya maka contoh kita di sanalah kalau memang itu ada di Al-Quran dan Sunnah kita amalkan nggak ada ya tak perlulah bahkan itu berbahaya buat agama kita yang kedua masalah ISIS ISIS ini bahasa Arabnya apa ada yang tahu داعش نعم داعش دولة Irak والشام Al-Islamiyah itu saja Al-Islamiyah negeri Syam dan Irak Al-Islamiyah Apakah mereka itu ahlu sunnah wal jamaah Kita sebagai orang awam Ketika ada masalah yang pelik Tanyakan kepada ulama' Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita lihat bagaimana ulama-ulama yang ada di umpama yang ada di Syam. Syam itu mana aja jemaah? Yordania, Jordan, Palestine, Syria, Lebanon. Itu ulama-ulama yang di sana. Kita tanyakan kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang ada di Irak. Kita tanya kepada yang ada di Timur Tengah, yang mereka ulama-ulama. Kita tanya kepada mereka, bagaimana pandangan mereka terhadap Daesh. Karena ada orang-orang yang menghukumi Daesh, ilmunya sedikit. Kita kasih contoh, ada seorang ulama terkenal di dunia ini. Bahkan orang-orang mungkin punya bukunya. Dia dulu, puluhan tahun yang lalu sampai lepas tahun kemarin. Dia itu selalu memuji Hizbullah. Dia katakan Hizbullah di Lebanon itu berjihad di jalan Allah terus. Ulama-ulama lainnya mengatakan Hizbullah adalah sesat. Mereka adalah syiah rofidah. Mereka adalah orang-orang pembunuh ahlu sunnah jamaah. Si ulama tetap bela-belain. Tapi akhirnya dia baru sadar. Ternyata dia salah. Maka kita hati-hati ketika mau bertanya-tanya kepada ulama yang benar. Bagaimana pandangan mereka tentang Daesh ini, tentang ISIS ini. Syekh oh banyaklah ulama-ulama Syam, Suria, Irak. Salah satunya Syekh Sa'ad asy yang pernah datang ke Indonesia dia ketika ditanya tentang Daesh. Dia mengatakan kalau melihat perjalanan ISIS ini mereka itu dulu Al-Qaeda dan para ulama sudah menjelaskan bahwasanya Al-Qaeda adalah termasuk teroris dan khawarij. Kemudian mereka melihat ketika berangkat ke Irak Al-Qaeda berangkat ke Irak kemudian menjelma menjadi ISIS. Dan mereka perang sama Al-Qaeda. Mereka perang sama Al-Qaeda ini dua. Syekh saat Asasri melihat Daesh ini dimotori, digerakkan oleh Partai Ba'ath. Tahu Partai Ba'ath? Partai Ba'ath itu partainya Saddam Hussein. Jadi di Irak itu ada komandan-komandan Saddam Hussein yang dia masih hidup dan dia ingin mengembalikan kekuasaan mereka. Mereka menggunakan orang-orang Islam. Dipakai itu. Karena kalau ngomong Islam, oh jihad, mereka berangkat. Tapi digerakkan oleh mereka. Ini kesimpulan yang diambil oleh Sheikh Sa'ad Al-Khatri. Dan mereka, na'udzubillah mensyarrihim. Mereka itu membunuh siapa saja yang tidak mau bergabung dengan mereka. Karena ketika mereka mengumumkan khilafah Islamia, siapa saja, jadi di Irak, di Syam itu banyak mujahidin dari kelompok-kelompok kecil yang berjihad di kampung sana, dia berjihad di sana berkampung. Semua kelompok yang tidak mau bergabung dengan ISIS dibunuh sama mereka. Nauzubillah min dzalik dan mereka juga di mana-mana berusaha membuat teror dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh mendoakan bagi mereka kecuali memintakan hidayah buat mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan mengembalikan mereka kepada kebenaran dan tidak tertipu. Itu pendapat yang menurut saya yang lebih benar di antara pendapat-pendapat para ulama. Kalau dikatakan tadi mereka mengajarkan kitab tauhid, mereka mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Orang-orang Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib, Rasul menceritakan tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Salat kalian ah, enggak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Ibadahnya mereka lebih dahsyat. Mereka baca Al-Quran tapi tak sampai ke hati mereka. Cuma sampai di tenggorokan mereka. Kemudian Nabi mengatakan yakhrujuna minad din. Kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari buruannya. Tembus gitu seperti itu. Maka hati-hati ya, kita harus berhati-hati. Ini termasuk penyakit syubuhan. Kalau ada masalah apa-apa kita kembali kepada para ulama. Kita tanyakan kepada mereka karena mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini mungkin adalah pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya juga saya mohon maaf kepada uh, para ekoran yang sudah memasukkan pertanyaan. Insya Allah mudah-mudahan nanti Ustaz Reza memberikan nomor handphonenya kepada kita untuk langsung telepon apa namanya SMS beliau. Boleh saya? Tambah nggak dijawab Ustaz. Oke, ini ada satu pertanyaan dan saya kira pertanyaan ini sangat penting. Ustaz, bagaimana uh, pandangan antum tentang usaha membersihkan jiwa dengan menyepadukan unsur agama dengan agama lain seperti e e eh, ISQ. Asmatus. itu? ISQ yang ISQ itu. Oh, nah. Bagaimana membersihkan. membersihkan jiwa dengan cara seperti itu? Yaitu kita punya Al-Qur'an dan Sunnah. Tadi kita udah tahu aturannya untuk tazkiyatun nafas, untuk menjadikan jiwa kita itu ada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ISQ ini ada penyimpangan, maka kita tolak. Dan Alhamdulillah ISQ ini dulu, awal-awalnya begitu terkenalnya di mana-mana, sampai kemana-mana, dan sekarang sudah banyak orang-orang ISQ sendiri yang keluar dari ISQ Karena mereka melihat ada penyimpangan-penyimpangan yang mereka di mana di caranya itu menggunakan lagu-lagu dan musik kadangkala model di gereja akhirnya pakai suara-suara seperti itu kemudian ada laki sama perempuan campur satu majelis lalu mereka ada tim katanya wallahu alam ada yang menangis nanti karena orang kalau menangis semua pada menangis kalau mereka saling berpelukan ya tidak seperti itu karena yang pertama membersihkan jiwa adalah tauhid kita, maka kita lihat lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak sesuai, ya kita berusaha untuk memperbaikinya. Dan kalau nggak bisa, ya tinggalkanlah. Wallahu alam bisawab. Ya, itu pandangan sebagian ulama seperti itu. Itu pandangan aneh, bisa jadi pandangan aneh salah. Dan saya senang dengan pertanyaannya, apa pandangan antum? Itu bagus. Karena anak tidak menisapkan ini kepada Islam. Itu pandangan anak dan bisa jadi anak salah. Wallahu a'lam nisam. Ada Ustaz Saifuddin di sini. Ustaz, fadhil Ustaz, gimana Ustaz menurut antum Ustaz? Saya sama sih. Ada penambahan berkenaan Di Malaysia Jabatan Mustika sudah melakukan eh, kajian terkait dan melakukan kesesatan Dan sudah ada eh, bagian panel kajian jaki. dan juga bagian wilayahnya akan buat dan ini ada tambahan dari saudara kita berkenaan dengan masalah ESG tadi itu bahwa dikatakan di Malaysia ya sudah ada fatwa dari Jambi jabatan nah, jabatan mufti wilayah KL yang telah mengadakan sebuah penelitian dan sudah menghasilkan sebuah fatwa tentang uh, eh, kesehatan Jadi mungkin boleh dirujuk di situ lah, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Sudah ada itu jadi antum ke sana aja nanti. Baik, eh, saya kira itu yang bisa disampaikan oleh beliau dikarenakan mohon maaf sebanyak-banyaknya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para ilmuwan akhwan yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada kami akan tetapi tidak sempat untuk kami bacakan dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak menghendaki semuanya Insya Allah doakan Ustaz Dr. Syahri Basarama Insya Allah akan sambil ke Banten ke Jember lah langsung langsung Surabaya ke Surabaya pada pukul 7 nanti makanya beliau uh, minta doa mudah-mudahan beliau selamat sampai kepada tujuan dan Insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa mengambil wafat dari apa yang disampaikan oleh beliau dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti kita menjalankan segala apa yang kita dengarkan pada hari ini dan kita akhiri dengan doa kepada Majid Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh